dan saudara-saudara yang semoga semuanya senantiasa diberkati Allah taala baik yang datang offline maupun online mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan apa yang kita lakukan bersama ini menjadi pemberat timbangan amal soleh kita menjadi sumber datangnya rahmat, barokah, ridho, ampunan dan keberkahan dari Allah Ta'ala juga kita berharap semoga yang kita lakukan ini menjadi ibadah yang menjadi wasilah yang dengannya nanti Allah Ta'ala mengumpulkan kita bersama-sama dalam surga Firdaus yang paling tinggi tanpa azab maupun hisab. Amin. Ya, malam hari ini kita langsung masuk ke halaman 55 hadis nomor 127. Jadi ikhwatal iman wa akhwatal Islam yang namanya kitab Islahul Mal ini tujuannya adalah bagaimana agar seorang muslim itu memperbaiki hartanya. Memperbaiki dari sisi syariat jadi harus super-super halal dan yang kedua memperbaiki dari sisi dunia dalam artian harus kaya, harus banyak, harus bertambah uangnya itu begitu. Nah, sekarang kita masuk hadis nomor 127. Qala al-musannifu rahimahullah Baris kedua ya. An Abdul Majid ibni Abi Abbas dari Abdul Majid ibnu Abi Abbas. Kala dia berkata Takhola Uhayhatu binul Julah Sulit ya namanya ya Uhayhah ibnul Julah Takhola Uhayhatu binul Julah Coba diulang Iya, Uhayhatu benul Julah. Kalau antum lima kali tidak salah hebat berarti. Uhayhatu benul Julah. Uhayha bin Julah ini dakhala masuk hadiqatahu kebunnya. ar ya namanya ar Jadi Uhayhah ibnul Julah ini memiliki kebun namanya Ar-Rauza. Kalau kebunnya Abu Tolhah yang diwakafkan itu namanya apa? Hah? Apa Pak Haris? Bayruha ya. Jadi Uhayhah ibnul Julah masuk kebunnya yang bernama Ar-Rauza fahabata bihi niswatun min bani Sulaimin fahabata maka datang habata itu kan asalnya turun cuma di sini diartikan datang masuk turun dari langit kayak Nabi Adam kan enggak ya fahabata maka datang bihi kepada Uhayha ibnul Julah niswatun para wanita min Bani Sulaimin dari Bani Sulaim fahabato maka apa datang bihi kepada siapa uhaiha ibnul Julah niswatun jamak kata mar'ah ya jadi mar'ah itu jamaknya nisaun sama niswah maka datang kepadanya para wanita min Bani Sulaim dari Bani Sulaim. Wa anzalna bihi hajatihin. Wa anzalna bihi wa anzalna itu mereka memintakan bihi kepada Uhayha hajatihinna kebutuhan-kebutuhannya. Jadi mereka datang ke kebunnya Uhayha ini karena mereka pingin agar hajat-hajatnya terpenuhi. Wa anzalna bihi apa tadi anzalna? Hah? Memintakan wa anzalna mereka memintakan bihi kepada Uhaiha hajatihinna hajat-hajat mereka. Faqala Uhaiha berkata udkhulu masuklah fadakhalna mereka pun masuk fabainama huwa yamshi fi hadiqatihi fabaina maka ketika huwa dia dia ini siapa Uhaiha Uhaiha ini laki perempuan laki-laki apa perempuan ada taknya begitu kayak Fatimah, Aisyah, Khadijah ada taknya ya? Gimana Pak Pramada? Masya Allah, sehat ya? Tidak sip malam ini? Alhamdulillah dibuat gitu Pak tiap Selasa. Iya, insya Allah dimudahkan. Amin. Jadi direktur maksudnya. Amin. nama apa tadi nama? Maka ketika huwa dia uhaiha yamshi fi hadiqatihi berjalan di kebunnya mungkin dia tadi di gerbangnya gitu kan kemudian tempatnya tempat penyimpanan kurma mungkin di tengah begitu loh nah maka silakan masuk silakan masuk diantar ke tempat itu para wanita tadi Fabainama huwa maka ketika dia Uhaiha yamshi fi hadiqatihi berjalan dalam kebunnya id nadhara ila tamrotin id nadhara tiba-tiba dia melihat ila tamrah satu butir korma jatuh ya fa dia ambil jadi kan kalau antum ke kebun korma itu kan banyak korma-korma berjatuhan Mungkin habis dimakan burung kutilang atau apa. Kalau burung kutilang kita kan makan keres ya, di sana makan kurma. Gitu. <clears throat> ya kutilang ya sama, cuma di sana lebih hitam, lebih hitam, lebih cereng gitu. Eh, Fabai nama huwa yamshi maka ketika dia berjalan siapa yang berjalan Uhaiha fi hadiqatihi di kebunnya id apa id tiba-tiba nazara dia melihat <clears throat> ila tamratin kepada satu butir kurma. Jadi tamroh taknya ini menunjukkan satu. Jamaknya tamr itu berarti banyak kurma. Jadi ketika dia melihat satu butir kurma, fa'akhoda diambil. Thumma ila ukhra Kemudian dia melihat kurma yang lainnya ada yang tergeletak jatuh faakhodha diambil juga. Faja'ala yalqitu tamra kadzalik. Faja'ala maka dia terus yalqitu ngambili at-tamra kurma-kurma kadzalika seperti itu. Jelas ya? Apa perlu diulang? Thumma ila ukhra fa'akhodaha Kemudian dia melihat ukhra Satu butir kurma yang lain Fa'akhodaha maka dia ambil <clears throat> Faja'ala maka dia terus Yalqitut tamra Mengambili kurma-kurma lika seperti itu hatta jama'a tamaratin hingga dia mengumpulkan kurma-kurma yang banyak. Jadi dalam perjalanan itu kan ada satu kurma diambil, ada lagi diambil, ada lagi diambil sehingga terkumpul di dia itu mungkin 30 butir, 50 butir, 100 butir kurma. Dari milik tadi mungutin yang jatuh-jatuh itu. Jelas ya sampai di sini ya. Faqalat imra'atun minhunna. Faqalat maka nyeletuk <clears throat> imra'atun satu wanita minhunna dari wanita-wanita Bani Sulaim tadi <clears throat> nyeletuk gitu kan ala taroina ila ma yasna ala tidakkah taroina kalian melihat ila ma yasna yang dilakukan orang itu maksudnya begini masa orang seperti ini kok mau kita mintai untuk memenuhi kebutuhan kita Wong ada satu butir kurma dipunguti gitu loh maksudnya. <clears throat> ini bukan orang kaya ini, wong sak butir kurma kok diambili gitu kan. Nah, ala taraina ilama yasna, tidakkah kalian melihat kepada yang dilakukannya? Malakunna indahu khairun ba'da hada. Malakunna <clears throat> malakunna ma itu tidak ada lakunna bagi kalian indahu pada orang ini khairun kebaikan ba'da hadza setelah ini. Faham maksudnya? Kalian nggak melihat orang itu tah. Gitu loh. Wis kalian itu nggak akan mak maksudnya kalian tidak mungkin bisa memenuhi kebutuhan dari orang ini setelah melihat dia seperti itu. nah boleh boleh boleh gitu. Farji'na boleh wai, gitu kan. Farji'na silakan Bu pulang. <clears throat> Fasami aqaulaha. Nah, oh, hai ini mendengar perkataan si wanita tadi. Fakala maka dia berkata atam rotu ilatam roti tamrun Atam rotu satu butir kurma Ila tamroti ditambah satu butir kurma yang lainnya Tamrun itu lama-lama ngumpul jadi kumpulan banyak kurma gitu wa ila zaudi ibilun zaud itu onta tiga ekor wa daudu onta tiga ekor ila zaudi ditambah tiga ekor ibilun lama-lama menjadi onta yang banyak kan begitu fadahaba masalan maka uhaiha ini menjadi perumpamaan menjadi perum perumpamaan perumpamaan apa maksudnya Ada yang paham perumpamaan apa ini Pak Haris? Ya perumpamaan bahwa orang itu bisa kaya karena dari sedikit gitu loh. Wa ansha'a yaqul wa ansha'a yaqul dan dia mulai berkata si Uhaihah tadi walan azala ala zawra'i a'muruha innal habiba ilal ikhwani dhu malin istaghni au mut wala yaghrurka kadhu nasabi min ibni ammin wala ammin wala khali walan azala walan azala dan saya akan terus menerus ala zaurai pada kebun zaura ini akmuruha merawatnya, memakmurkannya. Kenapa? Innal habiba innal habiba karena orang yang dicintai ilal ikhwani oleh teman-teman, oleh saudara-saudara Dumali itu yang punya uang. Gitu Pak Haris. Pak Haris punya uang enggak? Banyak insya Allah ya. Iya walan azala dan saya akan terus menerus ala zawra'i apa tadi ala zawra'i ya di dalam ini kan atas ya tapi artinya di dalam di dalam azawra akmuruha aku apa merawatnya memakmurkannya kenapa kok dimakmurkan terus kebun itu biar menghasilkan nah kalau kebun nggak dirawat kurma nggak dikawinkan nggak jadi gitu kan jadi harus dididik anu kapan waktu panen, kapan waktu kawin, gimana cara mengawinkannya. Bukan wis lillahi ta'ala engko nek dadi lak dadi dadi dhewe ndak begitu. Itu makna memakmurkannya. Innal habib sesungguhnya orang yang dicintai ilal ikhwani oleh saudara-saudaranya zumalin adalah yang punya har harta Ya jadi kayak kemarin ini saya teringat yang halaman berapa itu? Nek minta kepada Allah jangan minta tampan. Minta orang kaya gitu kan. Betapa banyak orang tampan tapi nggak punya uang gitu kan. Halaman berapa itu? Masih ingat tentu? Ada kan seperti itu kemarin? Poin berapa itu? Nah, itu sudah hafal doanya saat bin Ubadah kah? Halaman 47. Berapa banyak orang tampan dari Iya. Poin 47 halaman 47. Halaman Sebelum halaman 47. Sebelum halaman 47. Berarti mulai 1 sampai 47 dibaca. Enggak, halaman dia antara antara 47 sama 46 gitu. 47 46. Iya, poin 99 itu loh. Qala ba'dul Arab, sebagian orang Arab berkata, Man razaqahullahu fala alaihi alla yurzaqa jamalan barang siapa yang ingin diberi Allah rezeki maka jangan minta rezeki itu berupa ketampanan Fakam min jamilin mu'damid Betapa banyak orang kaya tapi eh, orang tampan tapi tidak punya uang Wa min qabihin mubzir Tetapi banyak orang apa? Jelek tapi banyak banyak uang ya terserah Allah lah mau ngasih rezeki yang mana gitu kan diterima aja uh, kembali ke halaman 56 walan azala ala zawra'i a'muruha innal habiba ilal ikhwani dumali jelas ini ya istagni kayalah aumut atau matilah wala yaghrur kadu nasabi dan jangan tertipu dengan kobaran zu nasab maksudnya orang yang suka mengobarkan maksudnya di dunia ini ikhwatal iman kadang-kadang ada orang itu tidak memberikan solusi tapi dia itu jadi LPG gitu loh berdos ya ngompor-ngompori nggak memberikan solusi biar orang sabar biar orang berkah tapi dia itu kayak LPG gitu berdos-berdosi gitu kan misalkan ada orang gajinya dikit gitu kan ya dia bilang wah aku ngunu digaji sak ini gak terima aku wis metu wae akhirnya dia metu malah tidak dapat pekerjaan ya nah itu ada seperti itu Beberapa wanita juga demikian. Makanya wanita-wanita itu nggak boleh ngerumpi itu di situ itu kadang-kadang. Karena satu dari mereka itu banyak setannya. Loh, bojomu kon kene no, kon eh, kon dikene bojomu misalnya begitu kan. Aku no gak terima aku no minggat, akhirnya minggat juga gitu kan. <laughs> nah ini Nah, seperti itu kadang-kadang. Ada teman-teman juga mungkin anak-anak SMA atau apa. Makanya bahayanya teman-teman yang buruk itu di situ. LPG tadi itu. Misalkan ada seorang anak dibukul bapaknya karena tidak sholat. Bilang ke teman nih, aku kemarin dibukul bapakku karena tidak sholat. Kon dibukul menang wae. Aku tak balas tempeleng pisang, tak balas ngono gitu kan. Akhirnya dia Nah, itu kan jadi itu teman temannya LPG tadi itu. Nah, yang dimaksudkan dengan zona syab itu itu. Nah, seperti wanita tadi itu kan ngompori kan ke teman-temannya kamu nggak melihat yang dilakukan orang ini. Wes lain kali nggak usah datang ke orang ini nggak mungkin dapat apa-apa melewati gitu kan. Nah makanya dia ngomong tadi istaghni awmud wala yagrur kadu nasabi min ibni amin wala amin wala khali istaghni kaya lah mut atau matilah ya kenapa karena orang kalau nggak punya apa-apa kan cepat mati kan mikir gitu kan ya stres begitu makanya ada hadis itu kan badiru bil amali sab'an segeralah melakukan amal sebelum datang tujuh perkara di antaranya adalah au faqron munsian atau kemiskinan yang melalaikan saking miskinnya akhirnya dia lalai ibadah lalai sholat lalai ini karena sibuk mengumpulkan nah nah nasi kan begitu nah kadang-kadang e, kaya juga begitu aurinan mutghian orang terlalu kaya juga nggak bagus karena dengan ya ini mungkin kalau kaya yang nggak punya iman seperti itu aurinan mutghian dengan kekayaannya dia semakin melampaui batas gitu kan nah itu diantara Eh, perkara-perkara yang nanti kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kita harus segera melakukan banyak amal soleh sebelum datang tujuh diantaranya adalah dua perkara yang tadi saya sebutkan istagni apa tadi artinya kayalah aumut atau atau matilah wala yaghrur kadzu nasyabi apa jangan tertipu dengan orang yang tukang ngompori min ibni amin baik dia itu putra paman wala amin atau paman wala kholin maupun paman apa bedanya am sama khol am itu saudara bapak kalau khol saudara ibu ya ya Pak bibit? Pak bibit sehat hmm. Alhamdulillah Jelas ya ini ya syairnya ya. Nah, untuk yang syair di bawah itu saya bingung itu belum paham saya itu. Qala Abdullah wa zadani ghairu Abbas. Ini nanti aja ini. Karena tadi saya belum paham maksudnya apa gitu. Ada pertanyaan? Nah, di sini intinya apa? Berkaitan dengan islahul mal apa intinya di sini? apa? Jadi untuk agar harta kita terkumpul banyak ya, agar harta kita terkumpul banyak itu jangan mubazir. Jangan mubazir, jangan meremehkan sesuatu yang kecil. Satu juta saja, kalau kurang seribu, satu juta enggak? Enggak satu juta, uang seribu misalkan sepuluh ribu kurang satu ya itu enggak enggak sepuluh ribu gitu kan? Nah, ini berkaitan dengan hadis 126 kemarin yang dilakukan Umar bin Khattab radhiyallahu an. Saya bacakan lagi ya. Baris kedua, hadis nomor 126 An Abi Yazidin Al-Madini dari Abu Yazid Al-Madini. Ar-rajulul ladzi kana ama kana amila Umar bin Khattab radhiyallahu an orang yang pernah menjadi pegawai Umar bin Khattab radhiyallahu an. Dia berkata, Qadima alaina Umar bin Khattab. Umar bin Khattab datang kepada kami wa qadima alaina tu'amun min Misra fil bahr dan datang kepada kami makanan dari Mesir di lautan. Fadkhalnahul buyut minas safar fadkhalnahul buyut minas safar maka kami masukkan hu makanan itu ya kami masukkan makanan al buyut ke rumah minas safar setelah datang safar Fa'ata Umar maksudnya setelah datang itu loh dalam perjalanan panjang makanan itu kami masukkan ke dalam rumah. Fa'ata Umar maka Umar datang Faro'a aman mansuron fitoriki Maka dia melihat makanan apa mansuron berserakan, keleleran fitoriki di jalan. Faja'ala Umaru yajma'uhu biyadihi maka Umar terus mengumpulkan makanan-makanan tadi dengan tangannya wa dan dia apa yazhaf merangkak berangkang fayaj'aluhu fi thawbi dan dia masukkan makanan itu dalam pakaiannya waqala dia berkata la arakum tasnauna mithla hadha jangan sampai saya melihat kalian melakukan ini sekali lagi gitu jadi jangan sampai kalian itu menghambur-hamburkan makanan kayak gini begitu Nah ini kan menunjukkan bahwa seorang muslim itu tidak boleh mubadir Harus hati-hati dengan makanan gitu kan yang kedua menunjukkan ketawaduan Umar meskipun dia adalah seorang khalifah Sementara pada hadis 127 ini menunjukkan ketawaduan Uhayha. Dia tidak malu, tidak gengsi ngambili sepotong apa? Sebutir korma, ada lagi nelpok diambili, lagi diambili gitu kan sampai ngumpul banyak. Padahal dia ya orang kaya sebetulnya, tapi nanti kalau kita membaca hadis-hadis ini berikutnya yang namanya orang itu bisa menjadi kaya yo ya asale yo ya, sak apa sak butir, sak butir, sak butir lama-lama menjadi berbutir-butir kan begitu. Ya. Jelas ikhwah sekalian. Jadi intinya kita tidak boleh menghambur-hamburkan makanan. Bahkan disebutkan dalam hadis itu kalau ada kurma jatuh itu ambilan gitu ambilan bersihkan kotorannya makanan jangan dibiarkan dimakan syai syaiton dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah melihat kurma tergeletak mau beliau makan cuma khawatir ini jangan-jangan kurma sodako gitu kan akhirnya sama beliau diletakkan kembali kalau misalkan beliau tidak khawatir itu sodako beliau makan biar tidak mubadir biar nggak dimakan setan. Nah, biasanya kebiasaan orang-orang kaya ya, ketika pernikahan, perasmanan itu kan. Makanya kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam, seburuk-buruk makanan itu makanan pernikahan. Kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena diundang memakannya orang-orang yang tidak mau makan, sementara ditolak mendatanginya orang-orang yang butuh makan, orang miskin gitu. Jadi yang diundang orang-orang kaya, ngambil makan melaka melaku jebal jebul itu kan kadang-kadang ngambil banyak dimakan dikit ditaruh kan gitu kan ya apa nah itu kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seburuk-buruk makanan adalah makanan wali wali santri apa <laughs> Wali bah ya makanan wali wali walimah apa? karena diundang memakannya orang yang tidak mau memakannya sementara orang-orang yang pingin datang nggak boleh datang gitu nah coba kalau yang diundang itu orang, miskin habis tuh makanan tidak mubazir gak dimakan syaitan gitu kan iya sekarang 128 wabalaghani kata Ibnu Abi Dunya rahimahullah wabalaghani dan sampai kepadaku min ghairi hadithil Abbas dari selain hadis Abbas anna Uhayhata kana yakul bahwa Uhayha itu berkata Uhayha yang mana ini? Yang tadi itu Ittaqullaha fi amwalikum ittaqullaha fi amwalikum amwalikum takutlah kepada Allah di dalam harta kalian. Harta ini anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Pasti ditanya, dapatnya dari mana, keluarnya untuk apa? Kan begitu. Dan nanti yang ditanyakan kepada manusia kan tujuh pertanyaan. Tiga di alam kubur, empat nanti di padang mahsyar Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, la tazulu qadama abdin yaumal qiyamati hatta yus'ala an arba. Tidak bergeser kedua telapak kaki hamba pada hari kiamat sampai ditanya empat perkara. Di antaranya an malihi hartanya ditanya min aina iktasabahu didapatkan dari mana caranya halal apa haram wa fima anfaqahu dan diinfakkan dikeluarkan untuk apa untuk yang halal apa untuk yang haram Nah, ittaqullaha fi amwalikum, takutlah kepada Allah pada harta kalian. Itu maksudnya jangan mubadir-mubadiran, hati-hati. Kadang-kadang orang itu ketika merasa banyak, wala sama ini tidak popo gitu kan ya. Jadi Umar bin Khattab aja loh dipunguti ya terus ditiru sama Uhaiha per butir kurma diambil per butir kurma diambil begitu nah sekarang kadang-kadang saya tuh pernah pas di Malang ya itu melihat ada kebun jambu kebun jambu sama kebun tomat itu bagus-bagus jambu itu dibuangi gitu dibuangi tomatnya juga dibuangi ada orang tak jaluk gitu kan itu kenapa kok dibohongi saya tanya? Katanya nggak laku di pasaran, harganya murah. Ya, kok nggak dibagi-bagi ke orang kok malah dibuat begitu gitu loh. Nah, itu kan orang kan nggak punya fikih gitu kan. Nggak punya fikih nanti berkaitan dengan hadis nomor berapa itu? 132 ya 132 nanti aja nanti kita sampai ke sana kita jelaskan ya tidak apa-apa kita bacakan sekarang baris ketiga 132 innahu la budda lil mu'mini min salas sesungguhnya seorang mukmin itu harus memiliki tiga perkara sudah ketemu ya fiqhun fi dinihi fikih pemahaman ya dalam agamanya wa tadbirun fi ma'isyatih ya pinter ngatur kehidupannya wa muasyaratun linnasi bil ma'ruf dan mempergauli manusia dengan mak ma'ruf dengan baik begitu ya nah kita kembali ke perkataan uh, siapa tadi Uhayha Ittaqullaha fi amwalikum takutlah kepada Allah dalam harta kalian. Ya di sini ini jangan mubazir paling banyak di sini. Jangan mubazir, jangan sia-siakan fa innakum lan tazalu qurama'a ala ashiratikum madamu ya'lamuna annakum mustaghnun fa innakum karena kalian lan tazalu qurama'a akan senantiasa karim apa karim dermawan mulia ala ashiratikum atas keluarga besar kalian atas kerabat-kerabat kalian madamu ya'lamun selama mereka tahu annakum musta'runun bahwa kalian tidak butuh maksudnya bahwa kalian itu kaya ittaqullah takutlah kepada Allah fi amwalikum pada harta-harta kalian fa innakum karena kalian lantazalu kuroma'a apa tadi senantiasa mulia ala ashiratikum atas keluarga besar kalian atas kabilah kalian ya madamu selama mereka ya'lamun mengetahui annakum mustaghnun bahwa kalian merasa cukup maksudnya di sini tuh ada aja gitu loh nah orang itu dengan ada terus berarti kan disimpan tadi itu ada satu butir dikumpulkan, butir dikumpulkan. Memang dia tidak butuh, tapi orang lain kan butuh gitu. Ya, jadi jangan sampai menyanyiakan sesuatu yang sedikit gitu maksudnya. Tidak boleh mubazir wala tubadzir tabzira Jangan bermubazir mubadziran. Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Karena para pelaku mubazir itu teman-teman, saudara-saudara setan. Dan kemarin mubadir itu adalah sesuatu yang apa? Bukan untuk ketaatan. Bukan untuk ketaatan. Kalau untuk ketaatan meskipun semua harta tidak mubadir itu. Ya. Hadis 129 Anis Sari ibn Tamim. Iya, baris pertama, ya, baris pertama paling kiri anis Sari ibni Tamim dari Sari bin Tamim berkata Haddathani syaikhun min Qais ibni Sa'labah Haddathani saya diberitahu syaikhun orang tua min Qais bin Sa'labah dari putra-putra Qais bin Sa'labah jadi Qais bin Sa'labah ini kakek punya anak banyak gitu loh. Nah, di antara anak-anaknya Qais ini ada orang tua yang memberitahu Sari bin Tamim. Yukanna Aba Tamimah. Syekh tadi itu dipanggil Abu Tamimah. An abihi dia berkata dari bapaknya. Qala bapaknya berkata Ra'aitu Aba Sufyan. Saya melihat Abu Sufyan. Abu Sufyan siapa ini? Siapa Pak Paramada? Sahabat Nabi yang bagaimana? Sahabat Nabi yang ciri khasnya gimana? Pelit. Ya. Apa? Pelit. Kok pelit sih? Pelit kenapa kok pelit? Pelit sama istrinya. Kok bisa? Ya ceritanya Lengkapnya gimana? Abu Sufyan inilah mertuanya Nabi sih. Ya, ya apa Ya. Putrinya yang dinikahi Nabi siapa namanya? Romlah. Panggilannya Ummu Habibah. Ummu Habibah meriwayatkan hadis apa? Salah satunya apa Pak Adi? Hadis yang barang siapa sholat 12 rakaat sunnah bukan tatawu itu loh. Allah membangun baginya satu rumah di surga itu hadis riwayat Ummu Habibah. Ya, jadi Muawiyah bin Abi Sufyan itu istilahnya kholul mukminin. Khol itu kan saudara ibu ya. Jadi dipanggil kholul mukminin. Ya, ya orang terhormat Abu Sufyan. Memang ya pelit tadi itu kata <clears throat> pelitnya kenapa? Karena nggak ngasih nafkah yang cukup buat istri dan anak-anaknya. Tidak boleh begitu Pak Pramada ya. Pak Anang sehat? Iya. Ini antum semua ini per istri harus dijatah. Per istri apa? <laughs> istri-istri antum itu catan gitu maksudnya jadi khusus khusus untuk istri itu ada jatah sendiri, khusus untuk belanja sehari-hari ada sendiri, jangan dicampur jadi satu. Nah itu rupanya banyak laki-laki yang kadang-kadang dicampur aja semuanya gitu. Nah itu salah. Ya, jadi khusus untuk istri ya yang sudah mendidik anak antum, sudah membuatkan nasi, nyetrika baju. Nanti itu kalau pembantu berapa itu? Ya, begitu. Nah ini pelajaran dari kisah Pak Pramada tadi. Iya. itu Abu Sufyan. Saya melihat Abu Sufyan bisuki Ukal di pasar Ukal. Ya pasar waktu itu bukan pasar manakul ya Ra'aitu Abu Sufyana bisuki Ukad. Saya melihat Abu Sufyan di pasar Ukad. Ba'a amalan fawazana samanah. Ba'a amalan dia menjual pekerjaan. Fawazana samanahu kemudian dia menimbang bayarannya. Apa maksudnya? ya mungkin menjual jasa bantu nukang bantu apa gitu loh kan dapat bayaran fawazana samanahu kemudian dia menimbang bayarannya fana koso habbatain loh kok kurang dua butir mungkin kurang dua dirham kurang dua dinar atau apa ya ditimbang fana koso habbatain kok kurang berapa tadi dua butir fa'aba an ya'khudahu dia tidak mau ngambil wah dua butir kok gitu loh waqala fa'aba an ya'khudahu dia tidak mau ngambil tapi akhirnya dia ngomong adzaudu ila zaudi ibilun tiga ekor onta ditambah tiga ekor onta ibilun adalah unta-unta yang banyak. Maksudnya ketika dia tadi tidak mau ngambil, akhirnya dia mikir ulang. Ini meskipun dua butir tapi ini ini penting ini <coughs> unta saja tidak bisa menjadi unta yang banyak kalau dikurangi kan begitu kan nah kayak tadi perkataan siapa uhaihah tadi itu satu butir tambah satu butir kan lama-lama jadi berbutir butir Ya, jadi di sini perintah untuk memperbaiki harta dengan barang yang sedikit. Meskipun dua habah, meskipun dua butir saja jangan diremehkan. Itu tambahkan pada harta sampean biar nambah gitu loh. Jadi itulah sisi islahul malnya, mengembangkan har harta. Makanya kalau antum punya harta, dari dulu sampai sekarang tetap baik itu termasuk suatu kedoliman gitu kan kok nggak ngembang-ngembang nggak diberikan manfaatnya gitu ya maksudnya nggak nggak nggak apa nggak nggak nggak dikembangkan biar bertambah banyak manfaatnya begitu makanya kalau seorang muslim itu punya uang mestinya uangnya dikembangkan jangan dibiarkan ngendon gitu jangan dibiarkan ngendon kalau sampai nisab habis nanti kemakan zakat kan tapi diputer diputer untuk usaha apa ini dan itu dan lain sebagainya 130 baris pertama kiri an Juwairiyah bin Asma dari Juwairiyah bin Asma Juwairiyah kok bin bukan binti ya tapi Juwairiyah ini perempuan loh kalau Uhaiha laki-laki, tidak tahu ini yang salah bukunya atau gimana. Ya laki-laki berarti wong kola kok ya. An Juwairiyah ibni Asma dari Juwairiyah bin Asma berkata, Kuti'a rojulun bil Madinah. Apa maksudnya itu? Kuti'a rojulun bil Madinah. Untuk begal, begal orang-orang yang suka ngerampok di tengah jalan itu kan istilahnya kuta uturuk kuta uturuk jadi tukang begal orang yang mutus di jalan maksudnya ada orang lewat di begal kan akhirnya putus perbekalannya nggak bisa melanjutkan orang habis gitu loh Nah ini kuti arojulun bil Madinah artinya di kota Madinah ada seseorang yang dibegal. Itu ah Nah, karena dia punya bekal musafir, kemudian dibegal, nggak punya apa-apa sekarang. Kan nggak bisa melanjutkan perjalanan kan akhirnya. Fakilalahu maka dikatakan kepadanya alaika bihakim bin Hizam. Ya wes sampai tekowai nah Hakim bin Hizam. Gitu loh. Sampai tekowai nah Hakim bin bin Hizam. Fa'ata wa huwa fil masjid. Fa'ata maka orang itu datang kepada Hakim bin Hizam wa huwa bil masjid wa huwa fil masjid saat Hakim bin Hizam di masjid. Jelas ya? Fadzakara lahu hajatahu. Fadzakaro maka laki-laki tadi menceritakan lahu kepada Hakim bin Hizam tahu kebutuhannya. Jadi saya ini mau safar ke sini ke sini tapi kok dibegal. Ini butuh anu, butuh kendaraan, butuh bekal dan lain sebagainya. Fakoma ma'ahu, Masya Allah. Kapan ya di kitab ini misalkan ada orang apa datang ke fulan gitu datang ke Pak Mimbar gitu datang ke Abah Farid gitu. kapan bisa begitu itu ya ini alaika bi Hakim bin Hizam datang mana Hakim bin Hizam itu loh fata datang wahwa dan Hakim bin Hizam fil masjid di masjid. karolahu hajatahu maka orang itu bercerita tentang kebutuhannya Faqama ma'ah Faqama maka apa? Faqama ma'ah maka berdiri Si Hakim bin Hizam bersama orang itu Atau dibalik Maka orang itu berdiri bersama Hakim Ya wis ayo ke rumahku gitu kan Fantalaqa ila ahlihi maka Hakim bin Hizam ini intolaqa berangkat ila ahlihi kepada keluarganya jadi berangkat ke rumahnya gitu loh. Berjalan. Nah rupanya rupanya rumahnya itu enggak dekat dari masjid, mungkin agak jauh dikit begitu. Famarra maka Hakim bin Hizam melewati bikit aci kisah sepotong kain. Jadi di tengah jalan itu dia melewati sepotong kain. Au khirqah atau serbet ya khirqatu serbet matruhatin fi kisah atau serbet yang dia itu digulung dalam kain dibuang di tengah jalan fa'akhodaha biyadihi diambil serbet atau sepotong kain tadi diambil sama Hakim bin Hizam biadi dengan tangannya fanafadhu dikepaskan gini dikepaskan ya mungkin biar hilang debunya Summa ta'allaqaha biyadi kemudian dia bawa dengan tangan dibawa pulang gitu loh faqala rajulu fi nafsihi apa artinya ini faqala rajulu fi nafsihi orang yang kebegal tadi itu bilang dalam hatinya ya ngomong iki jari ini suge tapi kok orang serba dijupuk gitu kan wama aro indah hadza khaira wah belayan gitu belayan gitu wama aro indah hadza khairan saya nggak mengira bahwa orang ini punya harta gitu loh saya nggak menduga bahwa orang ini ada kebaikan yang bisa tak ambil gitu masa anak serba diambil gitu kan Adakan kau diambil. Falamma takhala darahu ketika Hakim bin Hizam sudah masuk rumahnya ro'a ghilmanan ro'a orang tadi yang kebegal itu ro'a ghilmanan melihat budak-budak atau pelayan-pelayan jamak kata hulam hulam jamak apa eh, mufradnya jamaknya adalah ghilman atau aglam ya roa ghilmanan lahu dia melihat budak-budak milik hakim yu'alijun sedang membuat atau yakmalun artinya sama membuat ajallatal ibil ajallatal ibil itu selimut yang ditaruh di punuk onta itu loh selimut yang ditaruh di punuk onta ya mungkin karpetnya lah biar ketika dinaiki agak empuk gitu kan antum kalau naik kuda ndak pakai pelana gitu gimana kuda itu kan pasti pakai ada pelananya kan bukan licin dulu itu saya pernah pas Agustusan 17-an ada orang bawa kuda gitu Terus ada orang gaya, berusaha naik kuda, tidak ada pelananya. Ya mohon maaf ya. Naik kuda jalan langsung dia itu turun anu apa mekangkang begini aduh sakit tidak bisa gitu. Jadi kena burungnya gitu loh. Iya, itu kan keras berarti kan. kan dul-dul gini. Hati-hati kalau olahraga berkuda harus iya. Nah, ini ajal latal ibil. Jadi para oh ya Ustaz Ibnu sudah berapa kali berkuda? Sudah mahir sekarang ya? Iya, dilanjutkan nanti nanti di ikonik sana ada kuda nanti. Apa tadi ajal latal ibil? selimut unta ya faroma biha ilaihim faroma biha ilaihim jadi yang sepotong kain tadi itu diberikan hakim kepada mereka faqala hakim berkata istainu bihadhihi fi ba'di ma tu'alijun gunakanlah ini loh istainu gunakan ini Istainu bihadi gunakan ini fi ba'di ma tu'alijun pada sebagian kain yang kalian buat. Kalau tambah no timbangan ibu badir gitu kan. Nah, udah. Summa amarolahu muk muktibatin muktabatin muhqabatin wa ahsibuhu zakaro zadan Summa amarolahu setelah itu tadi kan bilang ini loh sepotong kain ini tambahkan di apa di antara kain-kain yang kalian gunakan untuk selimut itu. Setelah itu Hakim bin Hizam memerintahkan kepada orang ini untuk dikasih unta rohilah bayangkan Unta rohilah itu kan onta yang khusus untuk jalan jauh dan disebutkan dalam hadis itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Inna eh, Innaman nasu kal ibilil mi'ah Manusia itu seperti onta seratus La takadu tajidu fihim rohila Hampir-hampir kalian tidak mendapatkan onta rohila di antara mereka Jadi orang itu banyak Banyak tapi ketika dibutuhkan satu, misalnya imam masjid sing sekalian khotib, imam Ramadan full. hampir itu tidak ada. Gitu loh. Nah, unta juga begitu banyak, ada 100 ekor unta. Tapi kalau kita butuh unta yang buat perjalanan jauh, yang tidak gigitan, yang tahan banting, yang kuat, itu hampir-hampir tidak -hampir ada. Nah ini diberikan sama Hakim bin Hizam unta rohilah gitu. Jadi unta yang untuk perjalanan jauh itu kuat begitu. Muktiba, muktiba itu berpelana besar, muhqibah, muhqibah itu bersabuk atau dari kata hakibah jadi penuh banyak kantong gitu kan. Hakibah itu kan tas. Jadi unta yang pelananya besar, banyak tasnya wa ahsibuhu dzakarozadan dan saya kira dia menyebutkan be be be, be apa zadan bekal. Ya. Jadi dikasih unta rohila yang unta rohila itu apa? Pelananya besar, tasnya besar, penuh dengan be bekal seperti itu. Ya. Jadi menunjukkan bahwa sederhana. Tapi kalau buat orang lain itu masya Allah gitu kan, tidak hitung-hitungan. Ya, buat dia sendiri sederhana, orang serbet diambil gitu kan. Orang mungkin kalau tidak ngerti gitu kok cek apa tukang apa ya tukang ngeles apa ngilis apa istilahnya yes. ngeleles ya kalau <laughs> barang begitu kok diambil tapi ya seperti tadi itu gitu Nah ini maksudnya kita ya untuk memperbaiki harta itu dari barang yang kecil. Manfaatkan jangan disia-siakan. Satu butir kurma ambil, Umar saja ada makanan diambil sampai dia merangkak-merangkak padahal khali khalifah. <clears throat> Wa ghani 131 ya. Ibnu Abi Dunya rahimahullah berkata, wabala ghani dan saya mendengar anna qauman bahwa kaum orang-orang atau Qais bin Sa'd bin Ubadah mendatangi Qais bin Sa'ad bin Ubadah. Masih ingat kan Sa'ad bin Ubadah? Ya kayaknya kita harus sering-sering nyebut Sa'ad bin Ubadah ini biar ingat Thalid terus ini. Ya, jadi saat bin ubaid itu kan yang dia berdoa kepada Allah minta dikasih harta banyak. Karena anggapan dia bisa berbuat baik itu ketika hartanya ba banyak. Sehingga dia bisa ngasih tarit tiap hari, piringnya itu tiap hari berputar di antara istri-istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kata Ibnu Abi Dunia, saya mendengar bahwa orang-orang mendatangi Qais putranya Sa'ad bin Ubadah fasa'aluhu hamalatan mereka minta kepada Qais itu hamalah hamalah itu ya kendaraan gitu kan faro'auhu maka mereka melihat Qais fiha itin dalam kebunnya lahu kebun milik dia yaltaqitu tamra wal hasyaf Yaltaq itu mili'i. Ya sama seperti uhaiha tadi itu. Mili'i tamar itu kurma yang bagus, wal hasyaf kurma yang buruk. Wa yumayyizu kulla wahidin ala hidah. Wa yumayyiz dan membedakan masing-masing pada tempatnya sendiri. Jadi ada kurma baik diambil diletakkan pada yang baik. Ada kurma sing ireng misalnya ya korma-korma jelek begitu itu diambil diletakkan di korma-korma yang jelek. Kalau korma jelek itu biasanya dakel, ya bahasa Arabnya dakel, dal, of lam, dakel. Fakalu mereka berkata, siapa yang berkata? Kaum, tadi itu. Ma indahada khair. Wah, orang ini tidak punya apa-apa ini ma inda ada khair kan kebaikan ma inda ada orang yang tidak punya kebaikan Nah, kebaikan yang dimaksudkan di sini bukan Islam, bukan akhlak, tetapi yang dimaksudkan adalah harta. Wah, orang yang tidak punya harta ini. Thumma kalamuhu Thumma kalamuhu Tapi mereka kemudian ngomong ke kois ini ngomong akan kebutuhan mereka faqadha hajatahum dan dia pun memenuhi kebutuhan mereka ya faqalu ketika hajat mereka kok terpenuhi anggapannya mungkin lo miskin Wong korma kok dipilih, disajekno mana yang baik, mana yang buruk gitu kan. Tapi ketika kita minta hajat kok dipenuhi sama dia gitu loh. Nah, Faqalu mereka berkata, "Ma ab'ada hadza min fi'likal awwal." Ma ab'ada betapa jauh ini pemberian ini min fi'likal awal dari perbuatan Anda yang pertama. Anda maksudnya bisa memenuhi hajat kami, bisa memberikan kepada kami seperti ini, tapi kok meleles kurma gitu loh maksudnya. Nah, faqala apa jawaban dia? Ini yang perlu digarisbawahi innama u'tikum min hadzalladzi ajma saya itu loh beri kalian bisa beri kalian ini karena dari apa yang tak kumpulkan tadi itu gitu innama u'tikum min hadzalladzi ajma sesungguhnya saya bisa memberi kalian ini karena dari apa tadi yang saya kumpul kumpulkan ya jadi meskipun kurma jelek ya bisa dijual gitu kan ojo kemudian karena ini beras raskin akhirnya wis dibuat ya jangan ya insyaallah seperti itu alhamdulillah ya biar nggak lama-lama Pak Haris gitu biar ada pertanyaan nggak ada ya insyaallah Fadal. Monggo Akh Faisal. Apa? Enggak ada mikrofonnya lah. Antum agak maju po biar kedengaran suaranya. Iya. Uhayha sama ya. Iya. istilahnya meleleh sesuatu gitu ya bagaimana dengan ketika itu sejalan seperti yang diberitakan oleh Juwadian lukoto gitu kan nah, ya kaitannya dengan lukoto itu kan ada hal sungkan dan sebagainya apakah ada batasan-batasan karena sekarang juga sering banyak masih atau benda-benda yang tertinggal di jalannya sebenarnya masih bisa digunakan iya terus uh, pada anaknya kita bagaimana 400 atau 2000 cuma kadang-kadang segala-gala ditinggal sama apakah boleh diambil atau Ya. Jadi ini ada pertanyaan info sekalian ya pertanyaan yang cukup bagus saya kira terima kasih jazakallah khairan atas pertanyaannya dan mudah-mudahan Allah membimbing saya untuk memberikan jawaban yang benar. <clears throat> Tadi berkaitan dengan uhaiha, ini uhaiha kan tidak masalah ya yang ngeleles tadi ngambili barang di jalan. Kalau ya Uhayha tidak menjadi masalah di kebun sendiri gitu kan. Nah yang Hakim bin Khizam itu lo kok ngambil kain di jalan bukan kayak itu lukoto yang harus di diumumkan. Nah mungkin ada banyak kemungkinan di sana. Kemungkinan pertama mungkin yang barang yang harus diumumkan sampai 2 tahun harus diumumkan tiap Jumat di pintu-pintu masjid itu barang yang sangat berharga satu dinar, dua dinar, lima dinar, sepuluh dinar. Nah ini lo tisu serbet deh. Satu, mungkin begitu atau mungkin Hakim bin Khizam tahu bahwa ini jelas-jelas barang-barang jelek gitu kan atau mungkin sudah keripis atau apa gitu sehingga ini ya buat tumpuk-tumpuan itu gitu untuk tumpuan anunya unta. Jadi dia sudah tahu mungkin ini barang yang nggak mungkin orang butuh lah gitu. Itu kemungkinan pertama. Kemungkinan yang kedua mungkin dia tahu, mungkin dia tahu ini barang lukoto atau apa, tapi karena dia kebiasaannya adalah memenuhi kebutuhan banyak orang, bukan untuk pribadi gitu loh. Maka sehingga mungkin wah oh ini tidak apa-apa tak ambil tak manfaatkan uang nanti juga buat orang banyak gitu kan Nah, mungkin seperti itu. Nah, adapun kalau anak antum atau apa, bagaimana kalau menemukan barang di jalan uang seribu, uang lima ratus, diambil tidak apa-apa, tapi jangan dibuat kas pribadi, masukkan ke masjid gitu loh. Ya, karena Hakim bin Hizam kan kita tahu dia orangnya ini gak mungkin diambil untuk pribadi karena setiap orang yang butuh datang ke dia. Ada orang gak ada, itu loh Hakim bin Hizam datang, masya Allah gitu kan. Ya malah disebutkan itu ada orang itu yang dia itu uh, datang orang miskin datang ke dia langsung dia mengatakan selamat datang kepada orang yang membawa bekalku kepada Allah begitu ya. Iya, nah itulah cara orang seperti itu. Kita ditanya orang itu malah senep. <laughs> iya, pada <laughs> Iya. Kapan Panang bisa begitu? Selamat datang kepada orang bawa bekal saya ke akhirat ke surga gitu kan. Masya Allah. Ya. Insyaallah begitu Ah Faisal ya. Semoga bisa di di di, di, di apa kan? Difahami, diterima ya. Fadl mungkin ada yang lain silakan. Ya kalau nggak salah Hakim bin Khizam ini ya dia yang bilang itu Ya selamat datang kepada orang yang membawa bekalku ke surga. Tidak ada ya? Cukup kalau begitu? Oh di situ tadi tak kira tidak ono. Benar tuh apa soalnya Gimana? Jual beli dirham dengan dinar tadi kan hari ini kan bazar eh, ya. sedang apa namanya apa launching <laughs> nah, penjualan dinar dan dirham ya dinar dan dirhamnya alhamdulillah ready di bazar mm. uh, eh, satu dinar berapa harganya satu dinar kita jual harga tiga juta delapan ratus ya satu dirham dirham sembilan puluh satu ribu Hmm. Nggak berubah. Hah? Atau mengikuti update harga. Sementara ini kita tetapkan harganya berubah. Oh begitu. Nah kalau kita tetapkan harganya nggak berubah itu secara fikih eh, boleh apa enggak? Gitu. Eh, kemudian eh, terus bolehkah bazar sebagai eh, pihak penjual itu menjual dinar dan dirham? biar apa namanya eh, pemahamannya lebih dalam lagi Iya, jadi ada dua pertanyaan ya. Boleh ndak menjual dengan harga yang tetap nggak berubah? Ya, kalau misalnya harga antum tetap harga terus naik ya ndak apa-apa, kan nggak merugikan tambah seneng yang beli gitu. Iya. <laughs> yang menjadi masalah itu kalau antum tetapkan tapi ada naik turun pas turun antum tetap aja nah ini orang komplain lo kok nggak podo hari apa mungkin dengan yang di internet atau apa dengan pergantian kan berubah terus memang ya jadi saya kira ya tetap harus ya mengikuti harga update tadi itu ya itu yang pertama yang kedua boleh ndak bazaf jualan dinar dirhamnya boleh-boleh saja kenapa ndak boleh selama nggak ada unsur ribanya kan jadi selama uang diberikan ya dinar diberikan uang sampai kan begitu. Tidak menjadi masalah. Nah, terus bagaimana kalau misalnya orangnya transfer sudah masuk ke bazar tapi barang masih di kita mau kita antar pakai gojek misalnya nah ini ada mengatakan riba nasi di situ karena kan tertunda kan sementara ini sama-sama mata uang kan harus apa nakdan jadi harus kontan jadi harus serah terima langsung di tempat nah biar nggak masuk dalam riba nasi'a penjual ini itu antum niatkan sebagai wakil antum sebagai wakil antum wakil yang mengirimkan ke antum gitu loh ya jadi nggak terkena riba nasi'a di sini insya Allah begitu Hah? Apa, apa menyiapkan penjualnya sebagai wakil? Atau memang antum punya orang dapat lebih bagus? Kalau misalkan barangnya dikirim dulu setelah diterima langsung ditransfer itu gimana? Tidak apa-apa bagus juga atau sistem COD ya apa code ya, ya COD bisa jadi barang diterima dulu baru transfer tidak menjadi masalah boleh bagus juga ya <clears throat> kalau Gojek misalnya atau kurirnya kita sebagai wakil kita boleh juga tetap ya maksudnya orang-orang itu aja gitu ya jadi kita memang punya anu misalnya saya beli ke pagi ya karena saya rumahnya liburan jadi eh, apa namanya Pak Haki punya orang mewakili kurir jual apa kurirnya tadi itu mm -hmm. jual belinya mewakilkan kepada kurirnya tadi itu iya jadi kira sebagai wakil antum gitu wakilnya Pak Haki penjual jual Ya sama aja loh. Sama aja ya. Jadi harus wakil antum, antum meniatkan ini wakil saya begitu. Wakilnya pembeli Heeh. Wakilnya pembeli. Wakil bukan wakil penjual. Bukan. Ya, jadi memang e, sebagai wakil ya, insya Allah untuk selamat dari yang namanya riba nasihat tadi. Begitu. Tapi di Bazaf gimana? Langsung beli dapat gitu ya. Iya, Iya, tidak masalah kan berarti aman insya Allah. Nah kalau dinasnya gripes dimakan tikus itu bisa ada. ya bene. Nah, ya tikus itu kabel dimakan deh. iya, mutan paling. Ya, sudah ya. Ada lagi yang ditanyakan? Ya, ya wis kalau begitu ikhwas kalian jazakumullahu khairan atas perhatiannya yang mudah-mudahan yang kita lakukan malam hari ini diberkati dan diridhai Allah taala. Terima kasih tentu banyak kesalahan dan kekurangan dari apa yang saya sampaikan. Mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh